tentang masalah syaib masalah utusan dari malakul maut atau peringatan nadir dalam bentuk rambut putih atau uban Masih ada tersisa satu kisah. Dikatakan Al-Qurtubi rahimahullah wa fil Israiliyat. Dan sudah pernah disampaikan bahwa kisah-kisah Israiliyah kalau ada kecocokan dengan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah kita terima. Tetapi kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah kita tolak. Tetapi kalau tidak ada kecocokan dan tidak ada pertentangan maka kita katakan kita biarkan mungkin wallahu taala a'lam dikisahkan dalam Israiliyat bahwa Ibrahim al-Khalil lama raja'a in taqribi waladihi ila rabbih azza wa jal ra'at Sara fi lihiyatihi sya'ratan bayda dikisahkan bahwa Ibrahim al-Khalil alaihi salam ketika pulang dari mengorbankan anaknya yang kemudian diganti dengan dibihin azim maka Sarah melihat pada jenggotnya Alhamdulillah ada rambut putih dan dikisahkan bahwasanya yang pertama awal man syaba ala wajhil ardi makhluk manusia yang pertama memiliki rambut putih adalah Ibrahim ala wajhil ard fa ankartha maka Sarah mengingkari rambut putih tadi wa aradhu iyaha dan memberitahukannya kepada Ibrahim maka Ibrahim melihat kepada rambut putih tadi di jenggotnya, yata'ammalaha wa a'jabathu. Beliau memperhatikan dan kagum dengan rambut putih tadi. Wa karihatha Sarah, tapi Sarah tidak menyukainya. Wa talabathu bi izalatiha fa'aba. Maka Sarah meminta untuk dibuang rambut putihnya. Tetapi Ibrahim menolak. <laughs> Fa'atahu malakul maut. Maka datanglah malakul maut Faqala kemudian berkata assalamu alayka ya Ibrahim. Mengucapkan salam kepada Ibrahim padahal asal waktu itu adalah Ibrahim bukan Ibrahim. Fazadahu fismihi ha'an ditambah pada namanya huruf ha. Wal ha fis ya sedangkan ha dalam bahasa Siryani itu litafkhim untuk membesarkan, untuk membuat lebih besar dan lebih terhormat. Wa ta'zim untuk penghormatan. Fafariha bidzalik. Maka Ibrahim senang dipanggil dengan Ibrahim. Yang tadinya Ibrahim jadi Ibrahim. Faqala ashkur ilahi wa ilah kulli syai. Aku bersyukur kepada Tuhanku, ilahku, Rabbku dan Rabb kulli syai. Faqala lahul malak. Maka berkatalah malaikat, Allah qad sayyaraka mu'azzaman atau mu'azzaman fi ahli samawati wa ahlul ar. ard Sesungguhnya engkau telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mu'azzaman, orang yang dimuliakan, yang dibesarkan. Fi ahli samawati wa ahli al-ard. Di hadapan penduduk langit dan di hadapan penduduk bumi. Wa qad wasamaka bisimati ahli al-waqar dan Allah telah mensifati engkau dengan sifat ahlil waqar. Ahlil waqar adalah orang yang tenang, tenteram. Fismika wa fi khalqika. Allah berikan tanda-tanda orang yang tenang, tenteram itu pada dua, pada namamu dan juga pada amasmuka. Adapun namamu fi ahli sama'i wa ahli al-ardi Ibrahim. Adapun pada nama engkau dipanggil di kalangan penduduk langit dan penduduk bumi dengan nama Ibrahim. Ini pemuliaan dan sekaligus tanda bahwa beliau adalah orang yang wakar, min ahlil wakar. Wa amma khalquka Adapun pada ciptaanmu, pada bentukmu, faqad anzala waqaran wa nuran ala sya'rik. Allah telah turunkan kepadamu cahaya dan ketentraman pada rambutmu. Fa'akhbara Sarah. Maka Ibrahim memberitahukan kepada Sarah. Bima qala lahul malak. Dengan apa yang diberitahukan oleh malaikat tadi. Bahwa rambut putih merupakan tanda ahlul waqar. Tanda orang yang sudah mulai tenang tentram. Hadal ladhi karihtihi nurun wa waqar. Kata Ibrahim pada istrinya yang kalian yang engkau tidak suka itu ternyata cahaya dan ketentraman. Qalat inni karihatun lah, tapi aku tidak suka melihatnya. Qala lakinni uhibbuhu, tapi aku suka. Allahumma zidni nuran. Ya Allah tambahlah cahaya untukku. Wa waqaran dan tambahlah ketentraman untukku. Fa asbaha wa qad biyaddat lihyatuhu kulluha. Maka pada pagi harinya jadilah rambutnya atau jenggotnya memutih semuanya. Wabil asar nabawiyah dan disebutkan pula dalam asar nabawiyah dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan dikatakan hadis hasanun sahih gharib dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Nasai rahimahumullah disebutkan man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nuran yaumul qiyamah siapa yang mendapatkan syaibah mendapatkan rambut putih di dalam Islam, maka itu adalah cahaya baginya. Dan dia akan mendapatkan cahaya baginya yaumul qiyamah. Disebutkan pula dalam riwayat bahwa beliau menyatakan innallaha la yastahi an yu'adziba bada syaibah. Sesungguhnya Allah malu untuk mengadab orang yang memiliki syariki syaibah, memiliki rambut putih. Qanibina azakumullah demikian wallahu taala a'lam wal akhbar fi hadzal bab kathira berita-berita riwayat-riwayat kisah-kisah tentang masalah rambut putih ini sangat banyak bahwa itu merupakan kemuliaan merupakan cahaya atau merupakan peringatan merupakan tanda-tanda merupakan berita bahwa sebentar lagi engkau akan beranjak dari satu masa ke masa yang lain dari satu peringkat ke peringkat yang lain peringkat kekanak-kanakan pemuda kepada peringkat dewasa dan sudah harus bersikap bijak. Sudah harus bersikap dewasa. Wa kadzalika syi'r Demikian pula syair-syair. Banyak sekali berbicara tentang masalah rambut putih. Iktafaina minhu bima dzakarna wa billahi taufiquna. Dan kita cukupkan dengan apa yang sudah kita baca. Ini beberapa hari lalu sudah kita baca sekian banyak syair-syair tentang itu. Waktafaina dan kita cukupkan dengan itu, dengan apa yang sudah kita sebutkan. Wabillahi taufiquna dan dengan Allah lah yang memberikan taufik kita. Wa qala A'rabi fi syaib al-khidab. Dan ada seorang A'rabi, Arab Badui yang menyatakan dalam syairnya tentang masalah rambut putih dan khidab. Khidab itu untuk mewarna rambut. Ya bu'sa man faqada syabab وغيرت منه مفارق رأسه بخضاب يرجو غضارة يرجو غضارة وجهه بخضابه ومصير كل عمارة لخراب شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذن بذهابي إني وجدت أجل كل مصيبة فقد الشباب وفرقة الأحباب Wahai buks, wahai jeleknya. Orang yang telah kehilangan masa mudanya. Faqdis syabab. Ya, wa minhu mafariq ra'sihi. Tetapi merubah warna rambutnya dengan khidam. Ya. Yarju ghadarat wajhi. Dia berharap untuk jadi cerah wajahnya. Kanteng. Ya, Bikhidabihi. Dengan cat warna tadi Wa masiru kulli amaratin li kharabi. Padahal perjalanan segala bentuk bangunan perjalanannya adalah kepada kehancuran. Syai'ani law bakatid dima alaihima. Dua perkara. Walaupun nangis darah kedua mataku hatta yu'dana bidahabi. Mesti akan terjadi yu'dana hingga keduanya memberitakan bidahabi. Hingga keduanya memberitakan keberangkatan. Ya yakni hilangnya masa muda dan rambut putih tadi. Ini wajatu ajalla kulli musibatin. Aku mendapati setinggi-tinggi musibah adalah faqdus syabab wa furqatul ahbabi. Setinggi-tinggi musibah adalah hilangnya masa muda dan berpisahnya dengan orang-orang yang dicintai. Qanibirina'azakumullah sebagai catatan bahwasanya yang dilarang adalah mengecat dengan warna hitam tetapi dengan khidab dengan hinna itu diperbolehkan bahkan dianjurkan menggantinya dengan warna e, pacar henna, tetapi yang lebih disukai adalah yang lebih terang maka kalaupun namanya henna tapi sudah sangat gelap coklat tua lagi maka itu sudah nyerempet-nyerempet bahaya. Nyerempet-nyerempet yang haram. Dia hanya ngakali saja. Saya pakai sunnah, pakai pacar. Iya, tetapi yang disukai adalah yang lebih terang warnanya. henna Karena henna bermacam-macam. Ada coklat, ada kemerah-merahan, ada sampai ke orange, sampai ke kuning. Dan yang paling bagus, yang paling terang warnanya. Bab mata tanqati' ma'rifatul 'abdi minan nas wa fit taubati wa bayaniha taib man huwa. Bab kapan terputusnya seseorang hamba dari mengenali manusia. Jadi ketika sakratul maut kapan terputus sudah tidak kenal lagi dengan manusia. Dan juga bab ini berisi tentang taubah wa bayanuha, tentang taubat dan keterangan penjelasan tentang apa itu taubat dan bagaimana taubat. Wa fit taib minhu man huwa dan juga siapa yang bertaubat akan dijelaskan dalam bab ini. Pertama dibawakan sebuah riwayat, tetapi riwayat riwayatnya dhaifkan oleh Syekh Al-Albani bahkan dikatakan dhaifun jiddan. Kita baca saja sardan. Qala Ibnu Majah an Abi Musa Al-Asy'ari sa'altu Rasulullah sallam mata tanqati'u al 'abd an nas. Qal idza 'ayana Ibnu Majah meriwayatkan dari Abi Musa al-Asy'ari bahwasanya dia mengatakan aku berkata kepada Rasulullah SAW kapan terputusnya seorang hamba untuk mengenali manusia qala ida ayana kalau dia melihat dengan mata kepalanya faslun pasal qauluhu ida ayana yuridu ida ayana malakal maut riwayat ini dan sudah kita katakan dhaif maknanya ayana itu adalah mem melihat kematian. Awil malaikah wallahu a'lam. Wa huwa makna qauluhu makna qawlihi sallallahu alaihi wa ala wasallam fil hadis al akhir Dan ini adalah makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis lain. Ah, hadis ini yang sahih. Inna Allah yaqbalu taubatal 'abd ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya seorang hamba selama dia belum yogar Yugargir adalah nyawa di kerongkongan. <laughs> Kata Qurtubi rahimahullah bahwa hadis tadi maknanya sama dengan ini. Jadi kapan dia sudah terputus dengan hamba-hamba dengan manusia? Ketika nyawa sudah di kerongkongan. Saat itu sudah putus. <laughs> Berarti kita pegang saja hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dan Hakim dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari hadis Ibnu Umar wa hasanahu Al-Albani dari sahihkan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihil Jami' As-Saghir bahwa Allah akan menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Kalau dengan makna hadis yang baik tadi, selama belum ayana, sebelum bisa melihat sebelum melihat langsung kematian. Kharajahu at-Tirmidzi ay 'inda al gharghara Maknanya malam yugharghir artinya selama belum terjadi gharghara. Gharghara bulughur ruh al-hulqum. Gharghara adalah sampainya ruh ke kerongkongan. Yani yu'ayin ma yasiru ilaihi min rahmatin aw hawanin. Artinya selama belum dia melihat kenyataan apa yang dia bakal jalani setelah itu. Apakah rahmat atau hawan? Apakah rahmat dari Allah atau kehinaan? Malam tan wala tanfa'ina idin taubatun wala iman. Maka saat itu tidak bermanfaat taubat dan tidak bermanfaat iman. Walaupun dia menyatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kata Firaun dalam keadaan dia sudah tenggelam nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Al-ana waqad qad asaita qablu. Al-an, apakah sekarang? Padahal engkau telah bermaksiat kemarin. Kenapa? Karena dia sudah ayan al-maut. Sudah melihat kenyataan dia mati. kalau sudah melihat kenyataan bahwa dia akan mati, bahkan sudah merasakan kematian itu di kerongkongannya, maka nggak bisa diterima. Taubat dan tidak bisa diterima pula al-iman. Kama qala ta'ala fi muhkamil bayan, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, al-muhkamil bayan, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Dan tidak bermanfaat bagi mereka iman mereka ketika mereka sudah melihat ba'sana, sudah melihat adab kami. Begitu ternyata ada benar-benar turun. Sebelumnya mereka mengingkari. Kafir kepada nabinya. Bahkan menantang nabinya. Mana? Turunkan adab kalau engkau memang benar. In kunta minas sadiqin. Mana? Ketika turun adab betul. Ah, ternyata benar. Saya beriman. Terlambat. Terlambat. Kenapa sudah ayana? Dia sudah tahu nyata dia bakal binasa. Kalau azakumullah. Dikatakan ra'au ba'sana ini melihat datangnya kematian pada mereka. Atau ayat lain dalam surat An-Nisa. Kalau tadi dalam surat Ghafir ayat 85, dalam surat An-Nisa ayat 18 Allah katakan, Wa laysatit taubatu lilladina ya'maluna sayyiat hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an." Dan tidaklah taubat atau bukanlah taubat itu bagi mereka, mereka mengamalkan sayyiat hingga ketika telah datang kepada mereka kematian. Kemudian mereka berkata, ini tubtul an. Sekarang aku taubat. Bukan taubat itu. Laisatit taubah. Itu bukan taubat. Orang yang beramal maksiat-maksiat berdosa sampai ketika datang kematian baru mengatakan ini tubtul an. Tidak bisa. Hatta idza jaa ahadukumul ahaduhumul maut Qala rabbir ji'un la'alli a'mal salihah. Gak bisa. Kalau sudah datang kematian, gak bisa dia menyatakan taubat, gak bisa menyatakan rabbir ji'un, kembalikan aku, aku akan beramal saleh, gak bisa. Fataubatu mabsutatun lil 'abdi hatta yu'ayin qabidal arwah. Maka namanya taubat terbuka bagi seorang hamba hingga dia melihat qabidal arwah sampai dia melihat pencabut nyawa wa dzalika 'inda ghargharatihi birruh yaitu ketika rohnya sudah sampai di kerongkongan wa innama yugharghir bihi idza quti'al watin dan ketika dikatakan ghargharah di kerongkongannya adalah ketika terputusnya watin urat yang ada di lehernya min minas sadri ila al khulqum maka mulai bergeser dari dadanya ke arah tenggorokannya. Saat itu semua orang merasa dia akan mati. Saat itu sudah ditutup pintu taubat. Ya. Fa'indaha al-mu'ayanah. Maka itulah yang dijuluki dengan al-mu'ayanah. Wa'indaha hudurul mauti. Fa'lam dalik. Dan saat itulah datangnya kematian. Fa'lam dalik. Ketahuilah. Fayajib alal insani an yatuba qabla al-muayanah. Maka bagi manusia hendaklah mereka bertaubat sebelum mereka melihat kematian. Sebelum mereka melihat malaikat pencabut nyawa. Sebelum mereka melihat keadaan yang nyata bahwa mereka akan mati. Sebelum nyawa di kerongkongan. Malam Wa huwa ma'na qawlihi ta'ala. Dan ini adalah makna ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma yatubuna min qarib." kemudian mereka bertaubat segera min kharib ini segera tidak jauh dari maksiatnya berat maksiat segera bertaubat ini taubat yang benar tapi taubat yang sampai ketika dia melihat kenyataan bahwa dia akan mati nyawa sudah di kerongkongan maka saat itu sudah tidak bisa diterima taubat qala abbas was Makna qarib dalam ayat ini thumma yatubuna min qarib. Apa maknanya? Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala ma wa suddi rahimahullah min qarib ay qabla al-maradi wal maut. Sebelum sakit dan sebelum mati. Diingatkan dengan ayat masih tetap berbuat dosa. Diingatkan dengan hadis masih tetap berbuat dosa. Diingatkan dengan nasihat-nasihat para sahabat, para ulama, para tabi'in, para imam. Tetap israr alal maksiat Sampai ketika gara-gara maksiatnya jadi jatuh sakit. Baru dia taubat. Walaupun para ulama menyatakan masih bisa diterima taubatnya. Tapi masih ada dua kemungkinan. Kenapa dia taubat? Takut kepada Allah atau takut sakitnya. Kalau takut sakitnya begitu sembuh, dia berbuat lagi. Maka sampai akan dikatakan nanti ada taubat yang butuh taubat. Ada istighfar yang butuh istighfar. Artinya taubat yang nggak benar butuh taubat berikutnya untuk taubat terhadap taubat yang salah. Kita baca saja. Qala Abu Majlis wa Dhaha wa Ikrimah wa Ibn Zaid wa ghairuhum bahwa makna min qarib yakni qabla al-muayanah lil malaikati wa suq atau wa suq wa an yaghlib al-mar' ala nafsihi maknanya min qarib qablal muayana sebelum melihat sendiri malaikat pencabut nyawa sebelum dia mendapati kematian ya, dikatakan suk karena berkumpul di sana ya, jin syaitan juga datang tolan juga mendekat malaikat juga datang ada malaikat rahmat atau malaikat azab bersama malaikat pencabut nyawa sehingga dikatakan kumpulan di sana ya. atau an yaglibar ma'a ala nafsih sebelum seseorang sudah kalah dirinya dengan kematian. Walakat ahsana Mahmud al-Warraq dan sungguh bagus apa yang dikatakan dalam Mahmud al-Warraq. Qaddim li nafsika taubatan marjuwatan qabla al-mamati wa qabla habsil al-suni. Badir bihi ghalqan nufus fa innaha ذخر lil munibil muhsini. Segerakan untuk dirimu taubat yang diharapkan sebelum datangnya kematian dan sebelum habsil al-suni sebelum tertahannya lidah ketika sakratul maut sudah tidak bisa dia berbicara sudah tertahan lidahnya badir bihi ghalqan nufus segeralah sebelum tertutupnya jiwa fa innaha dzakrun wa ghanm karena sungguhnya kesempatan itu merupakan perbendaraan dan keuntungan yang besar bagi seorang yang mau kembali. Qala ulama'una. Berkata ulama kami rahimahumullah. Wa innama sahat minhu taubah fi hadal waqt li anna raja baqin. Wa yasihhu nadam wal 'azam. Qila dikatakan atau dikatakan oleh para ulama rahimahumullah wa innama sahat minhu taubah sesungguhnya taubat dikatakan sahih pada waktu tersebut lianna raja baqin karena harapan masih ada wa yasihul nadam dan masih bisa dibenarkan penyesalan wal azam ala tarkil fi'il masih dibenarkan tekad untuk menghentikan perbuatan-perbuatannya ini dikatakan anqarib. karena masih ada harapan masih bisa berubah, masih bisa dia bertekad untuk tidak mengulangi. Sehingga kalau sudah sakratul maut, sudah yakin dia mati, mau ngapain? Saya nggak akan berbuat lagi. Ya jelas nggak berbuat lagi, sudah mati. Kalau itu maknanya. Wakila dikatakan pula al makna yatubuna ala qurbi ahdin minad danbi. Dikatakan pula maknanya adalah bertaubat dalam keadaan masanya masih dekat masanya masih dekat dengan dosa yang dilakukan. Min ghairi israr, tidak terus-menerus dalam dosa. Wal mubadarah fi sahha afdal wa alhaq li amalihi min al amal salih wal bu'd kull al bu'd min al maut. Seorang yang bersegera bertaubat ketika sehat itu afdal. Lebih afdal lebih mencapai tujuannya, mencapai harapannya. Minal amal salih dari amalan saleh, wal bu'ad kullal min minal maut dalam keadaan masih jauh sejauh-jauhnya dari kematian. Masih sehat yang sempurna. Dia taubat, makin taubat yang paling afdolnya, yang paling baiknya. Wa amma ma kana qabla al-maut fa huwa qarib. Adapun kalau dia taubat sebelum matinya, maka itu sudah qarib al-dhahab ayat demikian dikatakan al-dhahab selama itu sebelum kematian maka masih dikatakan qarib thumma yatubuna min qarib kemudian dia taubat dalam waktu yang dekat yakni masih dekat dengan dosa-dosanya masih jauh dengan kematian berkata al-hasan lama habata iblis qala bi'izzatik berkata iblis ketika diturunkan bi'izzatik la ufariq adam madama ruh fi jasadi kata iblis sungguh demi kemuliaan engkau ya Allah aku nggak akan meninggalkan anak Adam akan terus menggoda selama roh mereka masih di jasadnya kalau Allah taala maka Allah taala berfirman wa demi kemuliaanku La ahjubut taubah an ibni Adam ma lam tagharghar nafsuhu. Demi kemuliaanku kata Allah, aku nggak akan tutup pintu taubat selama anak Adam masih belum gharghar nafsuhu. Belum sakratul maut, belum datang kematian kepadanya. Ini ketika iblis bersumpah dengan nama kemuliaan Allah akan menggoda anak Adam terus selama dia masih hidup maka Allah menyatakan selama masih hidup aku masih buka pintu taubat. Ya. Allah rahman Rahim. Ya. Allah arham rahim. Wa taubatu fardun. Maka taubat adalah kewajiban bagi setiap mukmin, mukminin, bittifaqil muslimin dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون bertaubatlah kalian kepada Allah seluruhnya wahai orang-orang yang beriman semoga kalian mendapatkan falah kalimat tubu fi'lu amrin kata perintah wa yaqtadul wujub dan menunjukkan wajibnya taubat Demikian pula dalam ayat lain Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh. Kalau yang pertama tadi dalam surat An-Nur ayat 31. Maka yang kedua dalam surat At-Tahrim ayat 8. Walaha syurutun arba'ah. Maka yang namanya taubat ada sekian syarat-syaratnya. Yang tadi sudah disebut yaitu al qarib Malam yughargir itu dari sisi waktunya. Syaratnya selama belum ghorghorah dan belum matahari terbit dari barat. Dari tempat terbenamnya. Ada yang secara umum, ada yang secara khusus. Batas akhir secara umum adalah ketika matahari terbit dari barat. Maka mereka semua menyaksikan kenyataan. Dan mereka sekarang eh, mengatakan sekarang kami taubat. Tidak diterima. Secara umum. Secara khusus pada masing-masing individu, masing-masing manusia akan merasakan ketika akan matinya gharghara dan saat itu dia yakin akan mati hatta yatiyaka al yaqin maka ketika datang al yaqin maka saat itu tidak bisa diterima lagi taubat adapun syarat-syarat lainnya disebutkan di sini arba syurut ya. an-nadam bil qalbi penyesalan di dalam hati kalau dia menyatakan astagfirullah astagfirullah tapi nggak ada penyesalan dalam hati maka itu bukan taubat namanya. Yang kedua tarkul ma'siyati fil hal. Meninggalkan kemaksiatan tersebut saat itu juga ketika taubat. <laughs> Gak bisa dia menyatakan istighfar atubu illallah istighfar dalam keadaan dia masih melakukan terus menerus. Yang ketiga al-azam. al azam ala an la ya'uda ila misliha. Berazam, bertekad untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Lihat syaratnya yang ketiga. Para ulama menyatakan bahwa yang benar adalah berazam untuk tidak kembali. Berarti syaratnya bukan syaratnya jangan kembali lagi kepada dosa tadi. Beda keduanya. Syaratnya jangan berbuat lagi. Siapa yang bisa memastikan kalau dia tidak berbuat lagi? Wallahu taala alam. Mungkin manusia berbuat lagi. Bahkan bertentangan dengan hadis dalam Sahih Muslim ketika berbicara tentang masalah taubat. Ya. Ketika hambaku berbuat dosa, bertobat kepada aku. Dia tahu kalau aku penga, maha pengampun tahu, maka aku ampuni dia. Kemudian dia berbuat lagi. Dan dia tahu aku pengampun dosa. Meminta, do, minta ampun aku, aku ampuni lagi. Sampai dia berbuat lagi. Berbuat lagi, berbuat lagi. Sehingga syaratnya bukan tidak berbuat lagi. Syaratnya bertekad untuk tidak berbuat lagi. Bertekad sungguh-sungguh tidak berbuat lagi bisa jadi suatu saat terjadi lagi. Padahal sudah bertekad. Perhatikan perbedaannya. Berarti yang pertama menyesal dalam hati, penyesalan dalam hati. Kedua meninggalkan kemaksiatan saat itu juga. Yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi kembali. minallah. Yang keempat, hendaklah taubatnya itu karena malu pada Allah. Wa khaufan minhu, karena takut kepada Allah. La min ghairihi. Bukan karena lainnya. Fa'idakhtalla syartun min hadhihi syurut. Lam tasihud taubah. Lam tasihud taubah. Kalau ada yang rusak. Salah satu dari syarat-syarat tersebut. Maka tidak sah taubatnya. Wa qad qila min syurutiha. Dan dikatakan pula bahwa diantara syarat-syarat taubat adalah i'tiraf bid-danbi. Wa kasratul istighfar Termasuk syarat taubat adalah pengakuan bahwa itu dosa, itu jelek, haram. Wa kathratul istighfar dan banyak minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Alladhi yahul aqdal israr yang itu akan memutus ikatan israr. Israr itu terus menerus dalam dosa. Wa yatut ma'nahu fil jinan la talafut bil lisan. Dan juga disebutkan pula syaratnya oleh para ulama adalah untuknya bil jinan. Taban ini bil qalb. Dengan hati. La talafud bil lisani fahasab. Bukan hanya lafad di lisan saja. Fa'amma man qala bilisanihi. Adapun orang yang berkata dalam lidahnya astagfirullah. Wa qalbuhu musirrun. Sedangkan hatinya musir. Hatinya masih terus menerus menyukai dosa tersebut. Astagfirullah. Astagfirullah. Tapi hatinya berpikir, besok saya akan melakukan lagi. Eh, nanti ada kesempatan saya akan melakukannya lagi. Itu tadi saya suka sekali kemarin tuh. Ini berarti hatinya belum menyesali. Maka dikatakan kalau kalbuhu musirun ala ma'siyatih fastighfaruhu dzalika yahtaju istighfar. Maka istighfarnya dia itu butuh istighfar. Istighfarnya dia butuh istighfar. Wasagiratuhu lahiqatun bil kabair. Dosa kecilnya tadi akan bergabung bersama dosa besar. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. La saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Atau terbalik. La kabirata ma'al istighfar wala saghirah ma'al israr. Nggak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar, dengan taubat. Dan gak ada dosa kecil kalau diiringi dengan israr. Israr itu terus menerus. Dosa kecil kalau lakukan terus menerus itu dosa besar namanya. Kenapa demikian? Karena diantara bentuk-bentuk dosa besar adalah al-amnu min makrillah. Di antara bentuk dosa-dosa besar adalah merasa aman, nggak takut kepada adab Allah. Itu dosa besar. Sebagaimana putus asa dari rahmat Allah. Tiga dosa besar yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Yang pertama syirik billah. Yang kedua al-amnu min makrillah. Merasa aman dari adab Allah. Yang ketiga putus asa dari rahmat Allah. Karena bila Allah. Maka kalau dia berbuat dosa kecil tapi terus-menerus, artinya dia memiliki rasa aman dari adab Allah. Tenang, nggak takut pada Allah SWT. Tenangnya dia nggak takut pada adab Allah, itu dosa besar. Maka dikatakan saghiratuhu lahiqatun bil kabair. Baik, kalau begitu bagaimana kabiratuhu? Kalau yang dilakukan adalah kabirah, dosa besar dan dilakukan terus-menerus. Jadi apa kira-kira? Khairuddin a'azakumullah wa rawa 'anil Hasan al-Basri annahu qala dan diriwayatkan pula dari Al-Hasan al-Basri bahwa beliau berkata Istighfaruna yahtaju ila istighfar. Sesungguhnya istighfar kita butuh istighfar. Yang satu istighfar astagfirullah. Ini setan ini. Sambil megang rokok. Dan itu saya saksikan sendiri. Bukan kejadian cerita kosong. Masih megang rokoknya. Astagfirullah, ini memang setan. Disedot lagi sama dia. Apakah itu istighfar? Apakah itu taubat? Dihisap lagi setelah itu. Persis setelah kalimat selesai, dihisap lagi sama dia. Ini setan, na'udzubillah. Astagfirullah, astagfirullah. Ana masih belum bisa berhenti sampai sekarang. Astagfirullah. Dihisap lagi. Karena Istighfar yang seperti itu butuh istighfar. Istighfar yang seperti itu, itu adalah butuh istighfar. Kamu melecehkan makna dari kalimat istighfar. Kamu melecehkan dari kalimat astagfirullah. Kamu meremehkan kalimat tersebut. Maka ini ucapan beliau rahimahullah. Kata Hasan al-Basri, istighfar istighfaruna taju ila istighfar. Sungguh istighfar kita ini butuh istighfar. Berkata Syekh al-Muallif rahimahullah, "Hadza maqulatu maquluhu fi zamanihi." Itu ucapan Hasan al-Basri di zamannya. Fakaifa fi zamanina? Bagaimana di zaman kita hadza alladhi yara fihi al-insanu mukibban 'ala adh-dhulmi harisan 'alayhi la yuqli' was-sabhatu fi yadihi. Bagaimana dengan zaman kita? Dalam keadaan kita melihat manusia tersungkur dalam kedoliman-kedoliman. Bersungguh-sungguh serius dalam dosa la yuqli' tidak melepaskan dosanya tetapi wasubhatu fi yadih tetapi tasbihnya masih di tangannya mulutnya masih mengucapkan kalimat-kalimat astagfirullah astagfirullah astagfirullah astagfirullah astagfirullah za'iman annahu yastaghfir min dambih dia mengira bahwa dia beristighfar pada Allah dari dosa-dosanya Wadhalika istihza'un minhu wastighfaf. Dan itu merupakan istihza. Main-main. Wastighfaf. Melecehkan. Na'udzubillah min dzalik. Sebagian mereka tangan kirinya merangkul pelacur, tangan kanannya memegang tasbih. Sambil digerak-gerakan begitu. Kadang-kadang sambil mengucapkan dikir. Na'udzubillah. Ada istighfafun wastihza kata beliau rahimahullah. Wa huwa mimman ittakhadha ayatillahi huzwan fit tanzil. Dan ini menunjukkan kalau dia mengambil ayat-ayat Allah sebagai perolok-olokan, sebagai main-main. Sebagaimana Allah katakan dalam ayatnya, wala tattakhidhu آيَاتِ اللَّهِ huzwa." Jangan kalian mengambil ayat-ayat Allah sebagai bahan olok-olok. وَرَوَ radhiyallahu taala anhu anahu ra'a rajulan qad faragha min salati. Ali melihat seseorang selesai dari salatnya. Wa qala kemudian dia berkata, "Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik." Tapi seharian, tapi ucapannya cepat. Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai. Maka Ali berkata kepadanya, faqala lahu, "Ya hadha, inna sur'at al-lisan bil istighfar Taubatul kadzabin. Ya hadza, sesungguhnya cepatnya ucapanmu dalam istighfar tadi itu menunjukkan kalau kamu dusta beristighfar. Wa taubatuka tahtaju ila taubah dan taubat kamu butuh taubat. Allah bin Allah bin astagfiruka wa atubu Mengucapkan dengan cepat kembali. Seakan-akan dia tidak butuh untuk diberi ampun, nggak butuh untuk diberi oleh Allah swt. wa Orang meminta itu meminta, berharap diberi. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah ya Rabb. Wa atubu ilaik. Berharap. Ini tidak ada rasa harap, nggak ada rasa pingin diampuni, nggak ada itu di dalam hatinya. Hanya irti jalan di lisannya, spontan di lidahnya, kemudian pergi. Maka kata Ali bin Abi Thalib kepadanya, "Ya hadha, Sungguhnya cepatnya lidahmu mengucapkan kalimat tadi itu menunjukkan istighfar kamu adalah istighfarul kadzabin, istighfarnya para pendusta. Wa taubatuka tahtaju ila taubah, taubatmu itu butuh taubat. Taubat kamu tadi butuh taubat. Maka orang tadi berkata, "Ya Amirul Mukminin, wa taubah?" Karena Ali waktu itu Amirul Mukminin. "Wahai Amirul Mukminin, kalau begitu bagaimana taubat?" <laughs> Qala ismun yaqa'na sittati ma'ani. Yang namanya taubat itu suatu nama yang mencakup enam perkara. Taubat adalah satu nama yang mencakup enam perkara, enam makna. Alal maudi minad dunubi wan an-nadamah. Wattadyi'il faraid al-i'adah. Pertama, mengandung perkara yang telah lalu dari dosa-dosa. Harus diiringi penyesalan itu terkandung dalam kalimat astagfirullah wa atubu ilaih. Mengandung tadyi'il faraid al-i'adah. menyia kewajiban-kewajiban harus diulang. Yang kemarin disia-siakan sekarang dikerjakan. Waratul madzalim ila ahliha dan mengembalikan mawalim kepada yang berhak. Kalau dosanya merampas punya orang, kembalikan kalau kedolimannya menahan haknya si fulan, berikan haknya. Kalau kedolimannya adalah menganiaya si fulan, minta maafnya. Kembalikan mawalim. Wa id'a bin nafsi fi Dan memaksa diri atau mendorong diri untuk taat kepada Allah. Kama ad'abatha fil ma'siyah. Sebagai sebagaimana dia memaksa atau mendorong dirinya berbuat maksiat. Kemarin kamu mendorong dirimu berbuat maksiat. Sekarang dibalik dengan kalimat astagfirullah wa atubu ilaik, dorong dirimu untuk berbuat taat. Wa idaqatin nafsi mararat at-ta'ah kama adaqatha al ma'siyah. Dan kamu harus merasakan beratnya, pahitnya ketaatan. Sebagaimana kemarin engkau merasakan lezatnya kemaksiatan. Dan kamu merasa senang dengan kemaksiatan. Sekarang dibalik. Kamu harus merasa senang dengan ibadah. Walaupun terasa berat, pahit, kamu harus jalani. Wa anna tazin nafsak fi ta'atillah kama zayyantaha fi ma'siyatillah. Dan engkau indahkan atau engkau hiasi dirimu dalam taat kepada Allah sebagaimana kemarin engkau hiasi dirimu untuk maksiat kepada Allah. Biasanya orang bermaksiat dalam keadaan hatinya menghiasi. Ini hebat, ini menakjubkan, indah, nikmat segala macam diindahkan dalam hati. Sekarang engkau indahkan ibadah pada dirimu sebagaimana kemarin kau indahkan, engkau hiasi kemaksiatan. Sekarang hiasi ketaatan. Betapa nikmatnya salat. Betapa nikmatnya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal buka dan yang keenam buka menangis sebagai pengganti kemarin kamu tertawa dalam maksiat. Kalau kamu kemarin tertawa sekarang tertawa, engkau belum berubah. Belum berubah hatimu. Orang yang taubat itu berubah. Tadinya dia dengan kemaksiatan senang, tertawa. Ketika taubat, sedih dia. Kenapa kemarin saya ber, berbuat dosa? Kenapa saya berbuat begini? Kenapa berbuat begitu? Menangis. Itu baru dikatakan taubat. Enam perkara ini terkandung dalam kalimat yang ringkas. Astagfiruka wa atubu ilaik. Astagfiruka wa atubu ilaik. Aku minta ampun kepada engkau ya Allah. Dan aku bertaubat kepadamu. Apakah bisa enam makna yang besar hanya terucap, terucap dengan singkat? cepat selesai. Tanpa ada raut muka yang menyesal, tanpa ada perasaan di hati kalau dia itu bertaubat, tanpa ada penyesalan. Kalau Abu Bakar Al-Warraq, At-taubatu Antakuna nasuha. Yang namanya taubat harus nasuha. Apa itu nasuha? Wahuwa an tadiq al ardu bima rahubat. Nasuha adalah bumi ini menjadi sempit dengan luasnya bumi ini. Terasa sempit bagi dia. Itu nasuha. وتضيق عليك نفسك كثلاثة الذين khulifu. dan sempit dadamu, sempit dirimu sebagaimana apa yang terjadi pada tiga orang sahabat yang tinggal tidak ikut perangkat perang Tabuk. Yang Allah berikan taubat wa ala thalathatil ladzina khulifu. Kapan Allah berikan taubat pada mereka? Ala ladzina ala thalathatil ladzina khulifu. Kapan? Hatta idza al ardu bima rahubat ketika bumi sempit bagi mereka padahal bumi sangat luas tapi bagi mereka sangat sempit. Yang satu tidak mau keluar rumahnya menangis terus di rumahnya. Terus menerus menangis. Yang satu datang ke masjid berharap kalau kalau Nabi mau memberikan salam. Tapi dia tidak melihat Rasulullah SAW menggerakkan bibirnya. Barangkali tidak bersuara, hanya menggerakkan saja. Dilihat bibir Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dilihat juga tidak bergerak. Gelisah. Tiga-tiganya gelisah. Ketakutan mereka yang namanya taubat nasuha adalah kalau diiringi perasaan sempit dada, perasaan bumi yang luas jadi sempit itu baru namanya penyesalan. Baru dikatakan taubat. Wa taubatun nasuh hiya raddul madhalim wa khusum wa idmanut ta'at. Dikatakan pula bahwa taubat nasuha adalah taubat yang diiringi raddul mazalim mengembalikan mazalimnya apa yang dia rampas apa yang dia ambil apa yang dia zalimi si fulan semuanya harus dikembalikan kalau berupa kedoliman-kedoliman fisik harus minta ridho minta maafnya walaupun harus kisos silahkan saya siap di kisos kalau dia nuntut kisos kalau dia nuntut tebusan bayar tebusan ini radul mazalim mengembalikan madlamah kepada yang berhak. Dengan istihlalul khusum meminta halalnya dari lawan dia yang dia aniaya, yang dia zalimi harus minta halalnya supaya, supaya dia ridho. Wa idmanut ta'at dan terus menerus taat ya. atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Ikuti kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Karena ada katakan juga dalam Al-Quran, al Quran innal hasanat yudhibna as Bahwa kebaikan-kebaikan akan menghapus kejelekan-kejelekan. Maka harus diiringi dengan idman at-ta'at, terus-menerus taat. Wa qila ghairu dikatakan pula dengan pendapat lain dari para ulama. Wa bil jumlati, tetapi ringkasnya, fadzunubu Bulati Yuta minha imma kufrun au ghairu. Ringkasnya bahwa yang namanya taubat dari dosa bisa dosa dalam bentuk kekufuran, bisa di bawahnya. Fataubatul kafir kalau taubatnya kekafiran, taubatnya seorang yang kafir imanu ma'na damihi ala salifi kufri. Dengan keimanan dia dan penyesalan atas salifi kufri. Penyesalan dari masa lalu kekafirannya. Walaysa mujarradul iman nafsa taubah. Bukanlah ketika dia beriman cukup itu sebagai taubat, tetapi harus diiringi dengan penyesalan terhadap kekafirannya. Selama ini saya kafir, selama ini saya menentang Allah dan Rasulnya harus disesali. Adapun yang gairul kufur, adapun yang selain kufur, bisa ada dua juga. Imma haqqullah atau hakun lillah, wa imma hakun li bisa dosanya dalam bentuk hak Allah yang dia langgar atau dalam bentuk hak selain Allah Subhanahu wa taala. haqqullah ta'ala yakfi fit taubati minhu tark. Adapun kalau merupakan hak Allah, maka cukup taubatnya dengan meninggalkan perbuatan tersebut. Ghaira anna minha ma lam yaktafi syara' fiha bimujarradi tark. Kecuali perkara-perkara yang memang ada konsekuensinya. Tidak cukup hanya meninggalkan saja, tetapi ada dendanya misalnya atau ada tebusannya, maka harus dikerjakan. Bal ila dzalika fi Bahkan ada beberapa hukum-hukum yang kalau dia taubat tidak hanya berhenti dari perbuatan dosanya, tetapi ada qada. Seperti salat dan puasa. Mengqada apa yang masih sempat diqada. Demikian pula puasa. Wa minha ma adhafa ilaihi kafarah. Ada pula yang diiringi dengan kafarah, tebusan. Kal seperti dia melanggar sumpah. Maka selain taubat harus kafarah. Kafaratul aiman, menebus sumpahnya dengan puasa tiga hari atau dengan yang lainnya. Wama wama hukukul adamin. Adapun kalau berkaitan dengan haknya anak Adam, fala budda min isaliha ila mustahiqiha. Maka tentunya harus disampaikan kepada mereka mereka yang punya hak harus dikembalikan hak-hak mereka. Fa in lam ya, fa in lam yujadu tasaddaq anhum. Kalau tidak dapati maka bersedekahlah atas nama mereka. Orangnya kemana nggak tahu. Bahkan dicari gak ketemu. Ya. Bersedekah. Sejumlah uang dia atas nama dia. Ya. Wallahu ta'ala. Ini salah satu pendapat para ulama. Tasaddaq anhum. Bersedekah atas nama mereka. Wa man lam yajid sabil li khuruji ma alaihi isarihi fa'afullahi ma'mul. Kalau dia tidak mampu juga, bukan hanya masalah tidak ketemu orangnya, tapi hartanya dia gak punya yakni karena eksar, karena dia betul-betul keadaannya sulit. Fa'afullahi ma'mulun wa fadluhu mabdul. Maka harapan kepada Allah terus. Harapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fakam dimna minat tabi'at. Fakam damina minat tabi'at. Wa badal minat sayiat bil hasanat. Betapa banyak terkandung dari sekian perkara-perkara dan pengganti dari kejelekan dengan kebaikan-kebaikan. Ya ini kamu berbuat dengan amalan saleh, amalan saleh, amalan saleh, bertaubat, bertaubat, bertaubat, berharap kalau dosanya dengan si fulan dan si fulan yang dia tidak bisa menebusnya karena nggak punya harta, mudah-mudahan bisa terhapus. Wa alaihi an yukthir minal a'mal salihat. Kalau begitu, dia harus memperbanyak amalan-amalan saleh. Wa yastaghfir liman dhalamahu dan dia harus beristighfar dan meminta maafnya kepada orang yang didolimi dari kalangan mukminin wal mukminat. Fahadal kalam fi haqiqati taubah. Ucapan ini semua adalah pada bentuk hakikat taubat.